Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, singkat saja pertanyaan saya. Jika kita tidak yakin atau kurang yakin dengan hadis Rasulullah SAW, apakah bisa dikatakan murtad? Itu yang pertama. Bisa, bisa apa? Kita tidak yakin dengan hadis Rasulullah, bisa. apakah? Ya. Apa bisa? Lanjut baca. Bisa pak. Lanjut bacaannya. Bacaannya dilanjutkan. Kalau saya tidak yakin, baca dibaca diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Buya pertanyaannya, jika kita tidak yakin atau kurang yakin dengan hadis Rasulullah, apakah bisa dikatakan murtad? Apakah ya. bisa dikatakan mur murtad? Orang dikatakan murtad kalau mengatakan aku menolak omongan Rasulullah. Kalau mengatakan aku menolak omongan Rasulullah, maka dia murtad. Lalu omongan siapa yang kita terima kalau bukan omongan Nabi Muhammad? Tapi kalau seseorang menolak hadis ini saya tidak mau pakai Kenapa? Punya ilmu dia, dia seorang muhadis dan ahlinya kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik. Hadis ini adalah mau untuk hadis palsu sesuai dengan ilmunya. Tapi kalau kita orang hari ini mengatakan saya tidak cocok dengan hadis ini, oh dah ini mur itu bisa sampai murtad. Tidak enak buat saya ini. Tidak enak buat saya. Kalau dia menduga bahasanya itu hadis dari Nabi, lah kok dia menolak, Lalu mengatakan tidak mampu, tidak mau, bukan tidak mampu. Ah, tidak mau, padahal ada dugaan. Maka dia murtad. Tapi kalau tahu hadis ini mau untuk palsu, ada pendusta hadis yang membuat hadis. Termasuk terjadi adalah hadis tentang keutamaan Al-Qur'an. Ada seorang ahli Al-Qur'an tuh melihat orang pada berpaling dari Al-Qur'an. Lalu pengen orang-orang itu kembali kepada Al-Quran. Membuat hadis palsu tentang Al-Quran. Tidak boleh kita percaya hadis tersebut. Karena hadis palsu. Nah, lalu siapakah yang bisa mengatakan hadis ini palsu? Bukan saya, bukan anda. Ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis pun yang terbukti dia adalah hadis yang punya hafalan hadis. Bukan orang akhir zaman tiba-tiba mengatakan hadis maudhu, maudhu. Ente ini siapa? Menyusul oh, kitab hadis sahih, kitab hadis do'if. Do'if dimasukkan bab maudhu. Dan tidak ada contohnya dari muhadithin terdahulu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala lihat. Beliau itu menghafalkan menghafal hadis masalah ratusan ribu hadis. Kemudian dia mengambil dari hadis yang pasti menurut beliau benar dikumpulkan dari kitab Sahih Bukhari. Tapi beliau tidak pernah berani mengatakan kumpulan hadis palsu. Lah orang akhir zaman berani mengatakan kumpulan hadis palsu dipegangi oleh pengikutnya. Sementara hadis itu banyak hadis sahih ternyata menurut orang lain. Dia membuat kerusakan di muka bumi itu manusia. Ada satu silsilah hadis do'if. Kif. Pernah terjadi dari salaf. Ibn Jauzi pernah mengumpulkan hadis maudu'at. Hadis-hadis palsu. Beliau yang mencoba mengumpulkan hadis ini. Orang besar. Tapi ternyata dapat kritikan dari sana sini. Karena salah satu hadis yang dimasukkan dalam hadis maudhu ternyata hadis itu disebutkan dalam riwayat Imam muslim lihat sehingga dari itu pelajaran dari para muhadisin nggak pantas kita mengatakan mengumpulkan hadis-hadis untuk nggak ada perlunya hanya kita perlu menghadirkan hadis ini so sahih selesai sehingga Imam Bukhari Imam Muslim dan seterusnya ashabu sunan mengumpulkan hadis-hadis yang menurut dugaan mereka adalah soh sahih nah ini kalau anda memang ahlinya lalu mengatakan hadis ini maudhu doif sendiri tidak harus maudhu ada doif doif yang ringan ada doif karena hafalannya tidak kuat. Tidak bisa langsung kita katakan ini hadis maudhu. Tapi ada orang hadis lemah. Lemahnya karena lemah. Sang, karena dia adalah pendusta. Bisa saja masuk bab maudhu. Kemudian hadis lemah bisa saja didukung dengan hadis yang lemah. Yang menjadi hadis itu bisa naik hasan li khairihi. Sampai nanti bisa menjadi hadis sahih li khairihi. Ada tingkatan-tingkatan hadis. Jadi kalau ada seseorang mengingkari hadis Nabi sementara dia menduga kalau itu betul dari Nabi, maka ketahuilah dia adalah bisa digolongkan sebagai murtad karena menolak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, menolak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bagaimana adabnya para ulama muhadisin? Kalau melihat hadis itu bertentangan dengan hadis yang lain, mereka tidak langsung menolak. Mereka pakai bahasa tarjih dan sebagainya makin mentarjih mana yang lebih didahulukan ini dari ini ini sehingga nasi ada namanya nasih dan mansuh ada hadis yang dihapus hukumnya hadis masih ada tapi sudah ditebak hukumnya makanya ada mansuh itu hadis dihapus oleh hadis yang lainnya bertentangan dengan ayat Quran nasih mansuh pertama adalah mutlak muqayyad setelah itu ada am sama taksisnya kemudian setelah tidak bisa ditaksis tidak bisa dipakai mutlak muqayyadnya mana yang muqayyad mana yang mutlaknya pertentangan itu akan ditemukan nggak kamu tuh baru nanti nasih mansuh kalau sudah ketemu mana yang lebih dulu ini ada cara para ulama Nah ini orang ulama yang bisa mengatakan begitu. Orang akhir zaman nggak cocok sama hadis, lalu nggak mau karena ini hadis Nabi murtad. Yang menolak dari Nabi adalah bisa murtad. Karena sudah menduga itu dari Nabi, kok menolak dia adalah murtad. Tapi kalau husnudon, kalau berprasangka misalnya, menurut ulama ini hadis ini adalah palsu. Karena menurut ulama yang dianggap ya bukan ulama akhir zaman ya. Ulama akhir zaman nggak nggak nggak nggak masuk bahasan ini. Biasanya menurut Imam Bukhari atau menurut imam-imam besar adalah ini adalah hadis maudhu palsu. Maka karena menurut ulama hadis ini adalah palsu, boleh kita menolaknya. Tapi ingat ulama yang sesungguhnya tapi kalau sudah ada ulama yang mengatakan hadis itu sahih, awas, ada dugaan kebenaran di situ. Maka dari itu himbauan kepada semuanya. Jika Anda menemukan hadis menurut fulan akhir zaman itu hadis dhaif atau hadis maudhu, jangan terburu-buru. Dia orang akhir zaman yang membuat kerusakan di muka bumi dikit-dikit mengatakan begini-begini. Kalau tidak suka dikatakan dhaif atau maudhu. Kalau lagi suka biarpun maudhu dhaif bisa diangkat menjadi sahih. Ini kan bisa maunya sendiri yang telah diungkap orang ini oleh sebagian ulama tentang dia itu suka main-main hadis seenaknya sendiri dan memang gayanya gaya muhadis gayanya tetapi himbauan semuanya kalau kita menemukan hadis itu maudhu jangan terburu-buru mengambil omongan ulama tersebut kita tengok ulama lain ngomong apa ada hadis yang dikatakan oleh si fulan itu maudhu ternyata dikatakan oleh ulama lain adalah hadis itu adalah sahih ayo jadi dalam mentasih hadis itu sendiri ulama ada berbeda pendapat. Bahkan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim sendiri ada perbedaan di dalam mengatakan hadis itu sahih. Imam Bukhari lebih ketat syarat-syarat hadis itu sahih. Imam Muslim ketat akan tapi masih di bawah keketatan Imam Bukhari. Sehingga martabat yang lihat Imam Bukhari di atasnya Imam Muslim. Ada hadis yang dikatakan sahih Imam Muslim oleh Imam Muslim, tapi tidak dikatakan sahih oleh Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari pun tidak serta merta mengatakan hadis itu maudhu. Lihat, karena syarat di dalam ilmu hadis, misalnya Imam Bukhari mengatakan bahwasanya saat salah satu lima syarat hadis itu dikatakan benar sahih, kapan hadis itu disebut sebagai hadis sahih? Kalau memenuhi lima syarat. Di antara syarat yang lima adalah ittisalus sanadi bersambungnya sanad. Nah, bersambungnya sanad itu sendiri menurut Imam Ghazali ada syaratnya. Syaratnya adalah antara guru dengan murid harus terbukti dia pernah bertemu. Kita bertemu dengan guru biasanya. Kita bertemu, kalau terbukti bertemu maka bisa disambung ini dan itu sambung. Sementara Imam Muslim tidak mengatakan luk tidak disyaratkan harus bertemu. Tapi Imam Muslim mengatakan yang penting hidup satu masa dan kemungkinan dia bertemu maka sudah bisa disambung dianggap sebagai sambung sanatnya. Satu masa dan masih kemungkinan bertemu, maka itu sudah bisa dianggap sebagai sambung sanad menurut Imam Muslim. Jadi syaratnya ini agak berbeda, maka menjadikan hukum hadis berbeda. Lah ini orang akhir zaman seenak sendiri hadis sahih maudhu sahih maudhu. Apalagi kalau sudah hadis yang diambil oleh ahli orang sufi ahli tasawuf langsung dicari bagaimana agar hadis ini menjadi maudhu. Ini problem. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Baik, hadis Nabi selagi ada dugaan itu adalah hadis benar dari Nabi, jangan ditolak. Kalaupun kita menemukan pertentangan, jangan langsung menolak, akan tapi katakan aku belum bisa memahami perbedaan tersebut. Serahkan kepada ahlinya, nanti akan beres. Wallahu a'lam bisawab.